Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. Thank you. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-292 ini, didukung oleh para pemain. Guritno Tunggal sebagai peran Nayam, Jika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Aib Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Suherman sebagai Kibuyut Kalacika, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rana yang membawa Putri tunggal Dewi dan Putri Raja Dewi duduk di atas sebongkah batu padas. Dia ingin menjelaskan tentang ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan adalah bagian terpenting dari ilmu kanuragan. Kata pranayam sendiri mempunyai arti ilmu pengaturan napas. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan menjelaskan ilmu pengaturan nafas. Ilmu ini sangat penting artinya dalam ilmu ulah kanuragan. Tanpa penguasaan ilmu pengaturan nafas, maka kita mudah lelah, mudah melepaskan tenaga tanpa banyak arti. Iya, Paman. Bagaimana penjelasannya? Setiap saat kita menarik nafas untuk memperoleh udara segar, agar paru-paru kita dapat bekerja dengan baik. Entah setiap hari kita menarik napas berapa kali. Mungkin ratusan atau ribuan kali Kau pernah menghitungnya, Mayura? Hah? Bagaimana aku bisa menghitungnya, Paman? Bahkan aku tidak pernah menyadari bahwa setiap saat aku sedang menarik nafas. Itulah sebabnya kau mudah menjadi letih. Seorang pendekar yang sudah mampu menguasai ilmu pernafasan, dia tidak akan cepat letih. Dia mampu bertarung ratusan jurus tanpa merasa letih. Sementara dia akan tetap merasa segar dan bersemangat. Nafas adalah bagian penting dari ilmu kanuragan. Bahkan merupakan bagian penting dari hidup kita sendiri. Bagaimana orang bisa hidup tanpa bernafas? Ya tentu saja tidak mungkin, Paman. Kalau orang tidak bernafas, orang itu pasti sudah tidak hidup lagi. Paling-paling dia bisa menahan nafas sampai beberapa saat lamanya? Iya. Tidak bisa terus-menerus, Paman. Nah, Nawamalini. Ilmu pernapasan pada dasarnya ialah ilmu yang mengatur tenaga manusia, kemudian menyalurkannya melalui nafas. Karena itu, latihan pertama kali ialah menahan nafas. Tahan nafasmu, Tahan selama mungkin. Dan pusatkan pikiran pada keheningan di dalam jiwa. Semakin lama mampu menahan nafas, itu akan semakin baik. Coba, sekarang kita mulai. Pejamkan mata kalian. Bagus. Sekarang tarik napas panjang-panjang dan tahan. Jangan dikeluarkan dulu. Iya, bagus. Tahan ya. Jangan dilepaskan dulu. Sekarang pusatkan pikiranmu pada keheningan jiwa. Hening, tenteram, tenang. Tak ada gangguan apa-apa. Biarkan Pikiranmu mengalir dengan bersih. Terus, terus tahan. Jangan dilepaskan dulu. Aduh, aku tidak kuat, Paman. Sepertinya ada benda berat menekan dadaku. Ah, berat sekali rasanya. Ayo, dicoba lagi, Mayura. Lihat, lihat kakakmu itu. Dia masih menahan nafasnya. Ayo, dicoba lagi. Baik, Paman. Iya, bagus. Tahan. pusatkan pikiran pada keheningan jiwa. Tenang, tentram. Tak ada gangguan apa-apa. Semua berjalan dengan lancar. Dewata Agung yang mengatur seluruh gerakan di alam semesta ini. Iya, bagus. Teruskan. Uh, tahan dulu, jangan dilepaskan. Bagaimana Mayura? Nawamalini? Kepalaku menjadi pusing, Paman. Aku merasa seperti ada kekuatan yang mengalir memenuhi rongga dadaku, Paman. Itu pengalaman yang sangat bagus, Nawamalini. Sekarang kalian berdua tinggal latihan terus-menerus. Tarik napas panjang, tahan. Pusatkan pikiran pada keheningan jiwa. Hati harus mantap. Campakkan segala pikiran yang mengganggu kalau kami sudah mampu menahan nafas sambil mengusatkan pikiran, apa pengaruhnya, Paman? Ya, nanti kalian akan mengalaminya sendiri, Nawamalini. Pengaruhnya besar sekali. Jika kalian sedang bertarung, kalian akan bertarung dengan tertib, terperinci, lincah, tanpa harus menghambur-hamburkan tenaga percuma. Itulah manfaatnya ilmu pengaturan nafas. Nah, sekarang ambil senjata. Mari, kita teruskan latihan ini dengan menggunakan senjata. Baik, Paman. Ayo, Mayura, ambil pedangmu. Putri dewi dan Putri Raja Dewi berdiri berhadap-hadapan. Mereka sudah menghunus senjata masing-masing. Dua-duanya menggunakan sebilah pedang tipis yang bentuknya sangat manis. Itulah senjata kesayangan Pranayam. Pranayam memang terkenal pandai sekali memainkan jurus-jurus pedang. Bagaimana? Kalian sudah siap? Sudah, Paman. Awas, Kakak. Aku akan menyerang lebih dulu. Hei! Hei! Putri Raja Dewi menyerang kakaknya dengan tikaman-tikaman ujung pedang. Putri Tunggadewi terpaksa berlompatan ke kiri dan ke kanan. Pranawan tersenyum melihat dua orang junjungannya sedang berlatih ilmu kanuragan. Diam-diam Pranaya mengagumi bakat besar dua orang putri kerajaan Majapahit itu. Kembali Putri Raja Dewi menyergap dengan penuh semangat. Putri Tunggadewi menangkis serangan adiknya sambil berkelit ke samping. Tiba-tiba Pranaya melompat ke depan. Ada apa, Paman? Aduh, Paman ini bagaimana? Hampir saja ujung pedangku membabat leher Paman. Ada apa, Paman? Ah, ada orang mengintip kita. Hmm. kalian tenang saja. Biar ku ringkus orang itu. Kalian tunggu saja di sini. Iya. Yeah, yeah. Sudah berapa lama kau mengintip kami? Hmm? Kurang ajar. Apa kau tidak mempunyai pekerjaan lain? Kau pasti mempunyai niat yang jahat. Tapi aku tidak akan membiarkanmu. Aku akan meringkusmu sekarang juga. Yeah. Panayam tidak menunggu lebih lama lagi. Dia langsung menyergap si pengintip. Terjadilah pertarungan sengit. Nampaknya si pengintip itu pun mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Beberapa kali pukulan dan tendangan Pranayam menerpa ruangan kosong. Tapi Pranayam juga seorang pendekar tangguh. Di samping itu dia pun mempunyai banyak pengalaman. Pertarungan terus berjalan dengan seru. Mereka sudah menghabiskan lebih dari 20 jurus. Orang itu nampaknya mampu mengimbangi jurus-jurus paman Pramayam. Benar, Yunda. Mereka sama-sama ulat, sama-sama lincah dan tangguh. Tapi kelihatannya orang itu mulai kedodoran, Dinda. Sedangkan paman Pranayam masih tampak segar bugar. Tentu saja, Yunda. Paman Pranayam menggunakan ilmu pengaturan nafas. Aku yakin dia akan bisa merampas orang itu. Hmm. Yunda, siapa orang itu? Dan apa maksudnya dia mengintip kita? Ya, Orang itu mulai terdesak. Iya. Hmm. Paman pernahnya memang hebat. Lihat saja. Pukulan-pukulannya semakin terarah. Iya. Ayo, kau masih sanggup bertarung 20 jurus lagi. Majulah. Tenanglah Tuan Pranayam. Hmm? Kibuyut kalah cika. Ah, rupanya benar-benar Kibuyut kalah cika. Apa maksudmu mengintip kami, Kibuyut? Ah, <laughs> kalian tidak usah mencurigaiku. Hmm? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku justru merasa senang kalian berlatih ilmu kanuragan. Sekalipun kalian adalah kaum wanita. Kaum wanita juga perlu membela diri, bukan? Hah? Tapi kau tidak boleh mengintip seseorang, kibuyut. Mengintip itu kan tidak baik. Mayura, kau benar. Aku telah melanggar tata tertib pergaulan. Mengintip itu memang tidak baik. Karena itu, aku minta maaf. Tapi... Ada apa, Kibuyut? Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Tuan Pranayam, aku melihat adanya kejanggalan mengenai dua orang keponakanmu itu. Siapakah mereka sebenarnya? Apa maksudmu, Kibuyut? Buyut? Maaf, Kibuyut. Rasa-rasanya tidak ada yang janggal pada diri kami. Ah, Kibuyut ini ada-ada saja. Barangkali Kibuyut hanya ingin bergurau ya. Ah, tadi aku sempat mendengar Tuan Pranaya menyebut-nyebut mereka Tuan Putri. Ah, Kibuyut pasti salah dengar. Tuan Putri. <laughs> Mengapa saya sebut mereka Tuan Putri? Mereka adalah keponakan saya, Kibuyut. Ah, <laughs> Maaf Tuan Pranayam. Terus terang, saya tidak percaya. Sejak semula saya memang sudah meragukannya. Dua orang keponakanmu itu jauh berbeda dengan gadis-gadis desa biasa. Uh, belum lama aku mendengar berita yang disebarkan aku Wulungayan ke seluruh pelosok desa. Berita itu mengatakan bahwa Tuan Putri Tunggal Dewi dan Tuan Putri Raja Dewi lengser dari Istana Majapahit. Dan sekarang mereka berdua menjadi pelarian. Tapi, baiklah. Kalau memang Tuan Pranayam tidak bersedia berterus terang, tidak apa. Saya tidak akan memaksa. Tunggu Kipuyut. tunggu dulu. Paman, Tenanglah, Malini. Sepertinya kita terpaksa berterus terang pada Kibuyut. Berterus terang bagaimana, Paman? Mayura. Iya, Paman. Biarlah, aku bicara sebentar dengan Kibuyut. Ah, Kibuyut Kalacika. Iya, Tuan Pranayam. Apa kau sanggup memegang rahasia ini? Jadi, benar mereka dua orang putri kerajaan Majapahit yang melarikan diri, Tuan? Tunggu dulu, Kibuyut. Sabar dulu. Kalau memang kau sanggup merahasiakan persoalan ini, aku tidak keberatan menjelaskannya kepadamu. Tapi berjanjilah. Ki Buyut harus berjanji kepada kami bahwa Ki Buyut tidak akan membocorkan rahasia ini. Bagaimana Ki Buyut? Rasa-rasanya saya tidak mempunyai alasan untuk membocorkannya, Tuan Pranayam. Kalau begitu, baiklah. Dengar Ki Buyut Kalacika. Dua orang gadis yang sekarang ini berdiri di hadapanmu adalah Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Sekalipun Kibuyut Kalacika sudah menduga, tapi dia tersentak juga begitu mendengar apa yang baru saja dikatakan Pranayam. Sesaat lamanya laki-laki tua itu berdiri, ternganga keheranan. Tiba-tiba Kibuyut Kalacika menjatuhkan tubuhnya ke tanah dan berlutut di depan Putri Tunggadewi. Oh, Tuan Putri, ampunilah hamba, Tuan Putri. Selama ini hamba telah berbuat kurang sopan kepada Tuan Putri berdua. Jangan begitu, Ki Buyut. Berdirilah. Aku tidak senang kau berlutut seperti itu. Kami lebih senang kau bersikap biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Ya, kami memang adalah putri-putri kerajaan Majapahit. Tapi sekarang ini kami sedang dalam penyamaran Ki Buyut. Ah, benar Ki Buyut. Mereka berdua telah melarikan diri dari istana Kaputren. Dan sekarang mereka hidup dalam penyamaran. Pemerintah Majapahit terus memburu dan mencari mereka berdua. Karena itu, kau harus membantu kami. Janganlah kau sampai membocorkan rahasia ini. Sehingga Tuan Putri berdua terpaksa menemui kesulitan-kesulitan. Oh, Tuan Pranayam. Saya berjanji dengan segenap hati saya. Saya berjanji akan membantu Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Saya justru merasa bangga kalau saya bisa membantu mereka, Tuan. Ini merupakan penghargaan tersendiri. Saya hanyalah bekas kepala desa yang sekarang ini hidup menjadi petani miskin. Saya akan sangat merasa bangga dan bahagia jika saya dapat berbuat sesuatu untuk Tuan Putri berdua. Junjungan seluruh rakyat Majapahit. Bangunlah, Kibuyut. Sudahlah. Sebaiknya kau bersikap biasa-biasa saja. Jangan sekali-sekali kau memanggil kami dengan sebutan Tuan Putri. Iya, Kibuyut. Sekarang namaku Mayura dan kakakku ini namanya Nawa Malini. Jangan dirubah-rubah lagi. Dan jangan sampai lupa bahwa kami sekarang sudah menjadi perempuan desa biasa. <laughs> baiklah, Tuan Putri. Tuan Putri tidak usah khawatir. Tuan Putri boleh tinggal di rumah kediaman Ki Puyut Kalacika kalau memang Tuan Putri menghendakinya. Terima kasih Ki Puyut. Untuk sementara ini, Memang kami sudah memutuskannya. Kami akan tetap tinggal di rumahmu. Hambalah yang harus berterima kasih kepada Tuhan Putri berdua. <laughs> Karena Tuhan Putri sudah tinggal di rumah hamba. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar bagi hamba yang orang desa ini. Ki Buyut kala nampak sangat bahagia dan gembira, dia juga merasa bangga. Sementara itu Pranayam nampak lega karena Ki Buyut Kalajika berjanji tidak akan membocorkan rahasia junjungannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan direncanakan mereka selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.